Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may fala wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Sabtu 26 Desember 2020 bertepatan dengan 11 Jumadal Awal 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian Ba'dal Fajr di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkami siyami Ramadan. Kumpulan hadis-hadis sahih yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Yang mana kita masuk kesempatan hari ini kepada kajian ketiga. Dan kita akan masuk kepada bab yang pertama tentang definisi siam Ramadan secara syar'i dan lubatan. Maka sebelum itu silahkan kepada ikhwanuna yang sudah menghafal matan dipersilahkan untuk mentasmi matan barakallahu fiqh. Kelas. Bismillah. Qala al-muallif bi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan. Al-babul awal maka kita masuk kepada bab yang pertama dari 14 bab atau 15 bab di dalam kitab ini. Dan kita memulai di bab ini dengan ma'rifatus siam. Definisi dari asyam secara hakikoh. Maka ketahuilah asyamu lugotan bimakna al-imsak bahwa definisi siam secara bahasa Arab dimakna al-imsak. Apa makna al-imsak? Maknanya menahan. Itu makna al-imsak. Maka makna siam dari segi bahasa dimakna al-imsak min kulli Maknanya menahan dari segala sesuatu. Kemudian penulis beristidlal di nomor satu dari matan yang dimasukkan kepadanya ucapan Allah Jalla wa'ala fa'imatarayinna minal basari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya beristidlal dengan ayat di dalam surat Maryam yang mengkisahkan bagaimana ibu dari Isa ibni Maryam ataupun Maryam, ibunya Isa, di saat dia melahirkan Isa tanpa bapak. Maka ini adalah fitnah yang besar. Bagaimana bisa seorang perempuan melahirkan tanpa bapak? Maka dia akan mengalami gunjingan dari manusia. Lalu bagaimana caranya? diberikan cara oleh Allah, fa minal ahadan, maka jangan sedih jika kamu bertemu dengan seseorang yang mana dia nanti akan mulai bertanya mana bapaknya, kamu melahirkan di mana dan sebagainya. Cukup katakan, fakuli, katakanlah kepada orang-orang tersebut, ini nazar tuli rahmani sauman. Aku telah bernadar kepada Allah sauman. Maknanya di sini aku bernadar kepada Allah untuk menahan. Menahan apa? Menahan itu banyak. Seperti menahan dari makanan. Menahan dari untuk tidak duduk, berdiri terus. Menahan untuk tidak berjalan. Maksudnya diuk terus tidak berjalan. Ataupun di sini tidak berbicara. Dan ini yang dipilih. Falan ukallimal yauma insiya. Makna siam, imsak, menahan di sini. Menahan untuk aku ini tidak berbicara dengan seorang manusia pun. Ini perintah dari Allah. Fakuli. Katakanlah wahai Maryam. Inni nadartu lirahmani sauman. Falan ukallimal yauma insiya. Bahwa di saat orang mulai menanyakan. Dengar Aku telah bernadar kepada Allah tidak berbicara kepada seorang pun. Seperti itu. Maka syahidnya di sini dari segi lugoh diambil. Makna siaman ataupun sauman. Dia adalah masdar dari soma yasumu sauman ataupun siaman. Ada dua masdarnya. Sauman berdalil dengan ayat Al-Quran. Dan siaman akan banyak di dalam hadis. dalam lapot-lapot siam. Maka saum dan siam keduanya masdar. Maka di sini sauman pun i'rabnya apa? Maf'ulun bih. Dari fi'il ini nadartu, fi'il nadartu. Maka nadartu fi'ilun madhi wa fa'iluhu fi mahali rafa' khobar inna. Warrahman jar majrur. Maka fi'il madi dan fa'ilnya di sini fi mahali rafa' khabar ina karena ini ina wa akhwatuha harfu taukid dan domirnya mabni li sukun fi mahali nasab ismuha. ini maka nadar tu jumlah fi dan sauman maf'ulun bih. Maka ini pendalilan segi lugah bahwa saum bimakna al-imsak. Fasaum fil asal al-imsak al fi'il mat'aman kana au kalaman au masyan. Apa saja yang dinamakan dengan imsak maknanya berhenti. Tidak melaksanakan perbuatan tersebut. Apa saja baik berjalan, baik tidak makan minum, baik tidak berbicara, baik tidak melihat, dan tidak mendengar seperti itu dinamakan imsak. Namun yang diinginkan di sini imsak anil kalam. Dan pendalilan siam bimakna imsak bukan hanya di dalam Al-Quran. Begitupun pendalilan dari segi lugah di syair Arab. Kamaan sadan Nabi nabighah Adibiani, Seperti berkata penyair An-Nabighah Adibiani dengan ucapannya khailun siyamun wa khailun ghairu saimatin tahtal ijad wa ukhra ta'lu kullu jama'. Maknanya khailun siyamun. Mana khail yakni kuda. Kuda yang terlatih, kuda kavaleri. Khailun siyamun. Apa maknanya khailun siyam? Kuda yang dipasang asyam. Maknanya adalah kuda yang dia itu terkekang. Mana imsak adalah dikekang. Imsak anil kalam dikekang dari berbicara. Begitupun khailus siyamun. Kuda yang dikekang. Wa khailun imatin Dan kuda-kuda yang tidak terkekang. Tahtal ujaj wa uhra ta'lukullu lujama. Maka kuda yang terkakang itu tahtal ujad. Di mana dia itu di bawah dari kendali al-ujad. Yang dimasukkan kepada mulut. Sehingga kalau belok, belok kiri, ditarik kiri. Belok kanan, ditarik ke kanan, dan sebagainya. Berhenti, ditarik kedua talinya, berarti berhenti. Adapun wa ukhro ta'lukullu jama' dan yang lain terbebas. Karena tidak ada pengekangan. Maka di sini siamun. Makna siam di sini adalah pengakangan. Dan ini dinukilkan oleh Ibnul Mandur di Lisanil Arab dan juga di Tajil Arus. Dan sekarang kita masuk kepada definisi syara'. Al mu'allif wa syar'an selesai dari definisi lugatan maka masuk kepada definisi syar'an dan ini yang diinginkan di dalam syariat Islam. Al-imsak anil muftirat. Makna al-imsak tadi apa? Mengekang diri anil muftirat dari penyebab berbuka puasa. Ini makna al-muftirat. Dari kapan? Min tulu'il fajr asani. Mulai dari adan yang kedua karena adan itu ada dua. Ada adan awal dan ada adan yang kedua. Dan dalilnya nanti akan datang dari berbagai hadis yang kebanyakan hadisnya sahih mutafakun alaih dan yang lainnya. Di mana disebutkan karena Bilal yu'adzin bilail fala fakulu wasrobu. Dulu Bilal adan di awal maka ini pendalilan adan awal, maka makanlah dan minumlah. Maknanya sahur. Walakin idza adina ibnu Umi Maktum fala ta'kulu wala tasrabu. Namun jika adan ibnu Umi Maktum maka telah masuk fajar. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Ini wajah pendalilannya. Dari segi syarat mintulu il fajr asani. Dari setelah adan yang kedua maka tidak boleh untuk makan. Sampai kapan? Ila guru bisyams. Sampai tenggelamnya matahari. Maka batas terakhir limit dari puasa sampai tenggelamnya matahari. Dan nanti akan kita bahas adapun kelompok al-Yahud. Mereka hata yang tadirun nujum. Mereka menunggu sampai terbitnya rem, terbit terbitnya an-nujum. Bintang-bintang. The stars. Dan bintang-bintang kapan? di saat dihab syafaqul ahmar. Setelah menjelang masuk Isya, salatul Isya dan telah hilang asyafaqul ahmar. Maghrib dari merah di arah barat itu sudah hilang. Maka timbullah bintang-bintang. Ini dia waktu untuk berbuka orang-orang Yahud. Kita katakan kita tidak peduli dengan orang Yahud. Namun yang jadi masalah ada yang kelompok notabene ngaku Islam tetapi dia berbuka seperti orang Yahud siapa kelompok Asyiah Ar-Rafidhah. Maka kami dulu di Yaman, pertama kami datang ke Yaman mungkin sebelum Ramadan tiga bulan. Maka di saat Ramadan kebetulan ada juga markas di Sa'dah. Kemudian kami ziarah ke sana dan buka bersama di sana dengan Ma'had di So'dah dekat dengan Damad. Maka kami di saat berbuka di waktu seperti kaum muslimin, guru bisyams adzan kemudian berbuka. Setelah selesai berbuka, kemudian masuk salat maghrib, diakhirkan sedikit salat maghrib untuk berbuka. Kemudian setelah salat maghrib, kita keluar untuk kembali makan makanan yang berat. Jadi berbuka iftar hanya kurma, air, dan apa saja. Kemudian nanti balik setelah sholat maghrib makan yang berat. Di saat kami makan yang berat pun hampir selesai, barulah kami mendengar adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, kok cepat sekali Isya? Bukan, itu adan maghrib. Kif maghrib kita sudah kenyang. Sholat maghrib, iftar, takjil. Kemudian makan berat. Dan sudah selesai makan berat, mencuci tangan. Baru mereka adan maghrib. Kif adan maghrib. Iya mereka berbuka sekarang. Subhanallah. Bermain-main kelompok syiah dengan agama mereka. Dan ini pun dari pengakuan orang-orang yang hadir di saat banyak mulai dari sekarang ini di Jakarta di saat bulan puasa mereka mendatangkan syekh-syekh mereka dari Iran dan mereka mengajak buka puasa. Maka di saat dari kelompok-kelompok Syiah mengajak buka puasa undangan kepada kaum muslimin yang awam diajak untuk berbuka puasa, mereka ikut saja. Maka di saat mereka datang dan ikut sengaja seperti biasa mereka melaksanakan ceramah. Dan ini kejadiannya sudah lalu dan mungkin setiap tahun walau alam yang jelas seperti itu. Akhirnya mereka melaksanakan buka puasa. Dan buka puasanya mereka tidak di masjid. Mereka menyewa seperti hall. Tempat pertemuan di hotel berbintang seperti itu. Kemudian si si Syiah yang kepalanya seperti ban hitam, maka di sini dia berkhutbah atau berbicara ada penterjemah. Kadang-kadang tidak bisa bahasa Arab atau bisa bahasa Arab yang jelas seperti itu. Maka di saat ceramah di luar sana adan dan diketahui waktu udah masuk adan misalnya jam 6 adannya. Maka menjelang jam 6 mungkin seperempat jam sebelum jam 6 dimulai ceramah. Maka baru seperempat jam sudah adan. Semua orang gelisah yang bukan Syiah yang awam. Sudah masuk, sudah masuk waktu. Kenapa nggak berbuka? Maka dicuekin oleh sesnya dan oleh panitia yang Syiah. Terus akhirnya mereka keep. Orang sudah pada sholat, sudah iftar, sudah makan yang kedua di rumah-rumah mereka. Akhirnya menjelang Isya, baru ah, sekarang waktunya kita berbuka. Adan maghrib itu sekitar misalnya jam tu, eh, jam 6.30 misalnya, setelah setengah jam dari maghrib ataupun lebih dikit 40 menit seperti itu. Barulah adan Kata mereka, ah, sekarang waktunya berbuka. Akhirnya alhamdulillah berbuka setelah setengah jam melahan menahan waktu tambahan bonus yang ada pada siah karena itikad mereka mengikuti Yahud, menunggu sampai datangnya rembula, uh, datangnya bintang. Akhirnya setelah selesai, mereka kenyang dan sebagainya, adan isya. Oh, jadi isanya tetap juga adan, seperempat jam setelah maghrib. ya adan isya. Setelah adan isya, ayo kita bubar sekarang. Eh, mana sholat tarawih? Kelompok Syiah tidak sholat tarawih. Tarawih itu bid'ahnya Umar. <laughs> Akhirnya sudah terlambat. Kata pengakuan yang ikut, sudah terlambat. Buka maghrib, tidak ada salat tarawih lagi. Hancur wah waktunya katanya. Alhasil seperti itu. Dan itu ada. Dan ini pengaduan dari mereka yang hadir. Dan ini setiap tahun diadakan di acara-acara mereka. Dan acara mereka khusus. Namun ada orang yang awam diajak. Nah ini pengaduan orang awam sudah sudah terlambat makan, sholat taraweh pun tidak ada, katanya bid'ah lagi. Maka kembali kepada permasalahan ila guru bisams. Itulah waktu kaum muslimin. Bukan menunggu bintang-bintang menjelang sholat isya setelah dahaba syafakil ahmar. Tidak, waktunya bukan itu. Lalu mana pendalilannya? Penulis beristidlal dengan surat Al-Baqarah di Al-Quran 186. Uhilalakum laylatas siyam arrafatu ila nisaikum. Bahwa telah dihalalkan di malam-malam bulan purnama, di malam-malam Ramadan itu, arrafat. Makna arrafat adalah faitus. Dengan istri-istri kalian. Huna libasun lakum wa antum libasun lahun. Maka asal dari istri itu dia pakaian yang menutupi dari suaminya, dari apa? Dari fitnah. Jajan di luar, maka makan di dalam saja, di dalam rumah. Alimallahu anakum kuntum taftanuna anfusakum fataba alaikum apa ankum. Apa maknanya? Di zaman dahulu, sistem dari puasa itu adalah puasa wisol. Dan makna puasa wisol bagaimana? Siapa yang tahu puasa Wisol? Surahnya pertama kali turun dari puasa Ramadan adalah Wisol. Makna Wisol, kita sekarang puasa sampai kepada Maghrib. Di saat waktu Maghrib, maka dia itu berbuka namun berbukanya sampai kapan? Sampai ada nil isya ataupun sampai dia tertidur. Ini pilihannya. Ima setelah isya, ima dia tertidur. Maka mungkin satu jam, dua setelah masuk isya sudah. Maka puasa lagi di malam hari. Sampai bertemu fajar lagi dan maghrib lagi. Paham? Itulah waktu wisol. Dan ini perintah pertama turun siam Ramadan dalam bentuk seperti ini. Maka dalam sebulan penuh, kapan bertemu dengan istri? Maghrib sibuk makan dan kenyang, tidak ada nafsu karena kekenyangan. Menunggu satu jam dua jam sudah masuk isya. Akhirnya tidak siang, tidak malam diharamkan kepada perempuan maka kemudian di sini disebutkan oleh Allah, "Alimallah anakum kungtum tahtanun angfusakum fataba alaikum." Maka Allah mengetahui di antara kalian banyak yang masuk kepada perkara-perkara seperti ini, berhubungan dan sebagainya. Dan kalian telah bertobat kepada Allah, wa'afa angkum. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka hukumnya bagaimana sekarang mansuh. Ini dalilnya. Fal'an. Basiruhunna wabtagu maka taballahu lakum. Sekarang gaulilah istri-istri kalian. Maka di dalam ayat tadi uhilalakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum. Makna arrafat adalah berkoitus. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa agama Islam ini sangat mudah. Allah menurunkan syariat pertama sangat berat, dan banyak dari kaum muslimin yang tidak mampu, maka diampuni oleh Allah bagi mereka yang sudah terjerumus kepada ketidakmampuan. Kemudian Allah turunkan keringanan. Maka kemudian setelah itu wakulu wasrobu. Apa maknanya? Makan sahurlah. Hatta yatabayana lakum al khaytul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Suma atimus siyama ila lail. Maknanya Makanlah dan minumlah sampai kapan? Sampai kamu melihat benang putih di atas benang benang hitam. Apa itu benang? Apakah benang jahit atau benang layang-layang? Maka di sini di dalam ayat ini kalimat minal fajar belum turun. Maka banyak nanti akan kita dapati hadis dari Adi Ibnu Hatim dan para sahabat yang lain. Mereka bingung memaknai ayat wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyad al khaitil aswad. Ini tali apa? Senar pancing ataupun tali jahit ataupun benang jahit ataupun benang layang-layang apa ini? Akhirnya ada di beberapa hadis dulu beberapa sahabat jika melaksanakan sahur dia menyimpan benang putih dan benang hitam. Kemudian dilihat terlihat apa tidak. Ada yang disimpan kata Adi Ibnu Hatim Ya Rasulullah bagaimana dengan puasaku? Aku berpuasa dan aku menyimpan benang putih dan benang hitam dan aku simpan di bawah bantalku. Kemudian aku makan dan makan dan makan sampai datang adan dan menjelang fajar. Maka Nabi tertawa dan berkata, Inna wisadataka arid. Maka bantalmu sangat panjang. Ini bagaimana ajaran Nabi. Karena belum turun ayat. Suma nazalat minal fajr. Maka setelah turun bahwa yang dinamakan garis horizontal yang putih datang di atas kegelapan hitam maknanya adalah garis horizontal ufuk timur. Yang mana fajar menyingsing, maka di ufuk timur seperti garis horizontal. Maka over the horizon. Akhirnya di atas dari horizon, horizontal, bukan iklan Samsung, over the horizon. Tetapi dia itu maknanya di atas dari garis horizon, yang hitam itu putih. Ini dia maknanya al-khaitul abyad minal khaitil aswad baru turun ucapan Allah minal fajr. Barulah dipahami bahwa benang itu adalah over the horizon dari kegelapan malam. Di saat terbit fajar, maka putih menyingsing ufuk di ufuk timur, itulah waktu dilarangnya makan dan minum. Barulah dipahami oleh para sahabat minal fajar. Kemudian setelah tahu batas sahur itu sampai terlihatnya benang putih fajar dari kegelapan malam, dari benang hitam kegelapan malam. Terus sampai kapan? Suma ati siyama ila alail. Kemudian sempurnakan puasa kamu sampai malam. Ah, sampai malamnya kapan? Midnight, tengah malam, jam 12. Sampai kapan malam di sini? Di sini malam ditafsirkan nanti dengan hadis-hadis seperti Abdullah bin Abi Aufa, makna malam adalah awal malam. Dengan apa? Guru syams. Nanti akan ada di hadis Abdullah bin Abi Aufa, inzil fajdah lana, kata Nabi. Kata Abdullah dan para sahabat, ya Rasulullah, masih siang, belum malam, karena di dalam ayat Al-Quran, cuma ati musyama ila lail. Masih terlihat. Ada kelihatan. Maksudnya alam ini masih kelihatan. Inzil. Fajdah lana. Turun. Campurkan buat makanan, susu dengan tepung dan sebagainya. Maka akhirnya dikatakan oleh Nabi, "Ida akbala lail min hahuna wa gorobati syams faqad aftara as Ini dia. Jika malam menjelang datang dari arah barat dan di arah barat itu tenggelam matahari, itulah waktu berbuka puasa. Meskipun masih kelihatan seperti antum waktu tenggelam matahari, waktu kita iftar biasa misalnya Senin Kamis terlihat dari keadaan yang ada. Karena memang malam belum masuk. Tetapi maknanya guru syams. Inilah yang diinginkan tafsir. Suma Ati musyama ila lail. Dari sini pula mereka orang-orang syiah dan yang lainnya mengatakan suma Ati musyama ila lail. Ah, kan malam. Kalau maghrib seperti kalian itu kan masih kelihatan. Tapi kalau matlam itu dengan datangnya rembulan. Sehingga mereka memahami ayat ini pun berbuka di malam. Dan malam itu dengan timbulnya bintang dan rembulan. Maka inilah pendalilan dari syarak. Diambil dari Al-Quran dan bahkan telah dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar di kitabnya Tamhid. Bahwa definisi dari siam secara syarak ini secara ijma' seperti ayat ini. Maka berkata Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid, asyam fi syariah maknahu al-imsak anil akal wa surb wa nisa. Naharon idza kana yuridu bi Allah tam fi syariah inda jami' ulama il ummah. Maka telah terjadi ijma definisi dari Asyam secara syar'i apa? Al-imsak anil akl wasurb wal watak nisa finahar Ramadan. Paham ya? Apa definisi dari lugah al-imsak? Apa definisi dari syarat? Al-imsak anil akl wasurb buat nisa naharon ila mata ila guru syams. Maka definisi ini dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar ijma ulama beristimbat dengan ayat Al-Qur'an tadi. Maka inilah kesimpulan dari pelajaran kita tentang definisi puasa Ramadan baik secara lugah ataupun secara istilah. Maka kesimpulannya definisi puasa dari segi lugah apa? Al-imsak. Aina dalil? Kama kala ta'ala fa'ima tarayina minal basri fa'kuli inni nadartu rahmani sawman ay imsakan an mada anil kalam. Ini dari segi lugah. Was dari segi istilah apa? Imsak anil muftirat min il fajr atani ila guru bisyams. Wa daliluhu minal Qur'an apa? Wa kulu wasrobu. Makan dan minum waktu sahur. Hatta yatabayana lakum al-khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Lalu apa? Summa atimus siyama ila lail. Kemudian sempurnakan berpuasa sampai malam. Dan makna malam sampai awal malam. Itu takdirnya. Sampai guru bisyams. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira. Wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma.